fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang hadis yang kita sebutkan tadi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. wa syarrul umur muhdatsatuha dan sejelek-jelek perbuatan adalah yang baru wa kullu muhdatsatin bid'ah dan setiap bid setiap yang baru itu merupakan bid'ah wa kullu bid'atin dolalah dan setiap bid'ah itu adalah sesat kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Hanya saja ada beberapa muhakik yang mendoakan tambahan ini. Wa kulla bid'atin dhalalah. Namun yang roje, bahwasanya tambahan ini merupakan tambahan yang sahih. Wa kulla bid'atin uh, kulla bid'atin finnar. Setiap bid'ah itu tempat dalam neraka. Kalau kita lihat masyarakat kita sekarang ini banyak sekali kebidahan-kebidahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin dari berbagai sisi agama. Kalau yang awal-awalnya bid'ah hanya muncul dari sisi ibadah, sekarang sudah muncul bahkan dari sisi akidah. Oleh karena itu, Para ulama kita membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah mufassaqah dan bid'ah mukaffarah. Bid'ah yang selesai dengan kefasikan. Artinya berdosa jika seorang melakukannya. Wal bid'ah mukaffarah dan bid'ah yang dapat mengeluarkan si pelakunya dari agama Islam alias murtad. Ikhwatibidin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian kita lihat fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat kaum muslimin. Kebidaan semakin merajalela itu dikarenakan kurangnya ilmu dan semakin jauhnya mereka dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam agama Islam ini hanya dua saja gendangnya. Kalau seorang jauh dari sunnah, berarti dia dekat ke bid'ah. Kalau seorang dekat dengan sunnah, berarti bid'ah pun akan semakin sedikit pada dirinya. Oleh karena itu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, tidaklah satu bid'ah dimunculkan kecuali satu sunnah. Berarti dia telah mematikan satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sisi lain, kebanyakan para pemuda-pemuda, para syabab semangat sekali memberantas bid'ah. dengan semangat pemudanya dia ingin menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat disayangkan juga ada di kalangan mereka yang semangat sunnahnya semangat dalam memberantas bid'ah, tapi malah kelampuan batas, melewati batas, sehingga dengan mudah membid'ahkan satu amalan yang sebenarnya dia sendiri belum mengetahui apa latar belakang amalan tersebut dilakukan. Setiap apa yang dia lihat yang tidak dia ketahui spontan dia katakan ini merupakan bid'ah. Padahal bisa jadi dia tidak mengetahui latar belakang pendalilannya. Bahkan terkadang ada yang melontarkan kalimat bid'ah ini dilakukan oleh imam si Sementara dia belum mengetahui bagaimana imam tersebut mengambil satu istimbat hukum sehingga dia memberi membuat kesimpulan bahwasanya amalan tersebut dianjurkan atau paling tidak uh, sunnah jika dilakukan uh, berpahala jika dilakukan. Jadi melihat dua sisi ini, yang satu terlalu bermudah-mudah dalam mengamalkan sehingga apa saja bid'ah dia tampung dengan alasan selagi niatnya baik. Yang satu sisi sangat berlebihan dalam mensikapinya. Bahkan mensikapi orang-orang awam sama seperti mensikapi para gembong-gembongnya. Sehingga semua mereka dicap sebagai ahli bid'ah. Setiap amalan dikatakan ahli bid'ah. Bahkan mungkin masjid mereka pun tidak berani mereka masuki ataupun tidak mau e, mereka anggap tidak layak untuk dimasuki ataupun sholat di sana dikarenakan apa? Masjid ahli bid'ah. Ini permasalahannya. Jadi melihat dua sisi yang sangat berlawanan antara ifrat wa tafrit Efrod yaitu mereka yang terlalu meremehkan permasalahan. Tafid, orang yang terlalu hulu berlebih-lebihan dalam mensikapi permasalahan. Oleh karena itu atas dasar pertimbangan ini ya agar kita memang mengetahui bid'ah itu memang sebenar-benarnya bid'ah yang sunnah itu memang sunnah Jangan sampai terjadi kebalikannya. Hmm, bid'ah. Kita anggap sunnah. Ataupun sunnah. Kita anggap bid'ah. Di dalam menetapi suatu amalan itu adalah bid'ah. Itu ada kaedah-kaedahnya. Tidak sembarangan seorang mengatakan satu amalan itu bid'ah. Sebelum dia simpulkan, sebelum dia teliti terlebih dahulu. Apabila dia melihat suatu amalan yang baru, sementara dia sendiri belum mengetahui apa dalil daripada amalannya tersebut, jangan e, terlalu bergegas mengklaim bahwasanya amal tersebut adalah amalan bid'ah sebelum dia teliti ataupun dia bertanya kepada orang tersebut apa landasan pijakan orang tersebut hingga beramal seperti amalannya. Oleh karena itu, insya Allah karena tadi panitia kemarin panitia Eh, memberi jadwal saya lebih dari satu dalam se sebulan karena adanya kekosongan guru rencananya kita kemarin sebulan itu dua kali karena adanya guru yang hijrah ke tempat lain ya jadi saya akan bahas mengenai buku yang sangat populer yaitu usulul bidah buku kaidah-kaidah prinsip-prinsip tentang bid'ah. Buku ini sangat populer sekali, bukan hanya di Indonesia, bahkan mendunia. Bahkan penulisnya Syekh eh, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah ya. Ketika dia diwawancarai, salah satu buku yang disebutkan yang pertama sekali yang diingat yaitu buku Usul Bidah. Sebagaimana Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah hafizahullah ya, yang datang kemarin Buku yang paling populer yang dia punya adalah Mokif alisun Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bidah. Jadi para ikhwafidin rahimanallah wa iyyakum dengan harapan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca buku ini. Semoga ada manfaatnya terutama bagi saya sendiri. Saya sendiri sering melihat-lihat buku ini namun belum pernah membaca dari awal sampai akhir. Jadi mungkin dengan mengajarkan buku ini Eh, yang pertama sekali mendapatkan manfaatnya tentunya saya sendiri, bukan antum. Dan yang kedua baru antum. Karena biasanya orang yang mengajarkan itu uh, apa namanya? lebih melekat dibandingkan orang yang diajarkan. Ya antum mungkin melihat pas bid'ah kemudian agak melek. Begitu tetangga sedikit redup lagi kan begitu. Bid'ah baru melek lagi kan begitu. Ini salah satu semangat pemuda yang memberantas bid'ah tadi. Uh, jadi demikian para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Baiklah, karena pertemuan kita sebelum Ramadan hanya kali ini, mungkin panitia akan menyusun ah, jadwal-jadwal berikutnya. Saya bacakan saja mengenai madkhal yaitu muqaddimah. Muqaddimah pengantar kita katakan minal ususil lati jara 'alaiha al masfu uh, musannifun fil fununi wal ulumi dzikru dzikru 'ashari mabadi di antara landasan yang dipakai oleh para penulis dalam setiap bidang ilmu pengetahuan mereka menyebutkan 10 prinsip ini masalah dalam yang berkaitan tentang membuat menulis buku tu'arifu fi hadzal ilm sehingga dengan 10 prinsip ini kita bisa memahami apa isi buku tersebut. Wa tubayyinu ba'du khasa'is wa sifatih. Dengan prinsip ini kita mengetahui apa keistimewaan buku tersebut. Liushra'a fihi talib ala bayyinatin wa basiratin. Sehingga seorang murid dapat memahami secara jelas isi buku tersebut wayalijuhu ala hadin wadihin wa sunan dan dapat mengantarkannya dalam sebuah kuda hidayah yang jelas dan sunnah yang zahir tiga uh, sepuluh prinsip ini dicantumkan oleh para ahli ilmu dalam sebuah syair apa kata syair ini innal mabadi kulli fannin asyarah haddun wa maudu'un thumma samar. Sesungguhnya <clears throat> prinsip <clears throat> prinsip dari semua bidang ilmu pengetahuan <clears throat> ada sepuluh. Inna mabadi'i kulli fannin asyarah al-hadd wal maudu'u thumma samar. Pertama, al-haddu yaitu definisi. Dengan mengetahui definisi, kita mengetahui apa yang akan dibahas. Sehingga apa yang harus apa yang akan dibahas itu tidak keluar dari dari topik pembahasan. Makanya kita lihat para ulama-ulama al hadis ketika membahas satu pembahasan itu nggak lari kemana-mana, ya. tidak lari kemana-mana. Senantiasa mereka berada dalam satu pembahasan yang sesuai dengan pembahasan. Kalau kita lihat cara-cara orang-orang selain ahli hadis dalam menulis suatu tulisan, itu biasa mereka mengkaitkan dengan hal-hal yang terkadang tidak ada hubungannya dengan dengan topik pembahasan. Ini satu. Ciri-cirinya. Yang kedua, para al-hadis biasanya mereka dalam menulis suatu tulisan itu syarat dengan dalil. Syarat dengan dalil. Dalil istimbat, dalil istimbat hukum, dalil istimbat hukum. Sehingga uh, berbeda dengan orang-orang selain mereka itu biasanya mereka menulis ditambah dengan cara penulisan sastra, ungkapan-ungkapan, pengalaman-pengalaman. Sehingga ketika seorang membaca buku yang ditulis oleh seorang al-hadis dengan selain mereka, si pembaca bisa menilai. Apabila yang menulisnya al-hadis, sulit sulit untuk menilai jiwa orang yang menulis. Karena yang di situ bukan ungkapan perasaan, tapi ungkapan ilmiah. Sementara penulis-penulis yang lain yang mengungkapkan perasaan, sastra, bahasa seterusnya, si, pe, si pembaca bisa menilai ini orang ini pemarahkah, romantiskah dan seterusnya. Makanya kita lihat kalau kita baca misalnya bahasa buku usul bidah sifat salat itu nggak bisa kita nilai gimana karakter Syahalbani. Karena apa? Karena isinya hadis, istimewa hukum begitu saja. Tapi kalau antum membaca buku Latahzan, antum akan bisa meneli, apa, menebak bagaimana jiwa orang yang menulis. Karena dalamnya terdapat sastra, ungkapan perasaan, dan seterusnya. Nah, jadi demikian beberapa ciri. Jadi pertama sekali dalam menulis satu eh, ilmu, yaitu harus adanya definisi. Ya, harus adanya definisi sehingga tidak keluar dari dari topik pembahasan. Kemudian maudhu yang dibahas itu apa? Ya. Yang dibahas itu apa? Harus jelas apa yang dibahas. Jadi ketika kita membahas satu permasalahan topik tidak lari ke topik yang lain. Karena topik yang lain itu memiliki perincian-perincian tersendiri. Jadi ketika membahas satu, satu topik, kemudian kita kaitkan dengan topik yang lain, kemudian dibahas lagi topik ini, sehingga topik yang temanya, tema utamanya itu terkadang sudah lari kemana-mana. Nggak jelas apa tujuannya. Tumas samaroh. Kemudian apa targetnya? Jadi harus jelas targetnya. Wanisbatu, wanisbatun wa fadlatun wa wal mawadi wal wadi wal ismu al istimdadu hukmu syari. Nisbatnya keutamaan ilmu tersebut siapa orang yang pertama membuat ilmu tersebut ini harus jelas ya sehingga kita tidak apa namanya tidak membuat ilmu-ilmu yang baru karena dalam agama ini ilmu-ilmu tersebut sudah sudah selesai dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu bidang-bidang ilmu alat itu sudah selesai dibahas jadi kalau ada orang yang baru meletakkan yang pertama sekali membuat ilmu bidang ilmu syariat ini adalah saya misalnya. Ya. Berarti dia ini dipertanyakan, kenapa kok baru dia? Atau paling tidak, dialah orang yang pertama mengumpulkan. Bukan berarti orang yang pertama yang membuat sebagaimana Imam Syafi'i, orang yang pertama membuat buku usul fikih dengan judul Ar-Risalah. Bukan berarti Dialah orang yang pertama membuat kaidah tersebut. Sudah ada sebelum-sebelumnya, hanya saja belum mudawwana, belum disebutkan, belum dicantumkan, dikumpulkan dalam satu buku. Kemudian namanya apa? Istimdad dari mana diambil? Kemudian hukum syar'i dalam mempelajarinya. Kalau seandainya hukum syar'i mempelajarinya makruh, untuk apa kita pelajari? Kan begitu? Tapi kalau hukumnya wajib, nah kan kita harus apa namanya? Be, dengan mengetahui hukum tersebut mendorong kita untuk mempelajarinya. Ya, berapa banyak ilmu-ilmu bidang-bidang ilmu pengetahuan kita sendiri nggak tahu apa hukum mempelajarinya. Sehingga ketika mempelajarinya ya antara iya dan tidak saja. Karena dia sendiri nggak tahu hukumnya apa. Oleh karena itu dalam mempelajari suatu bidang ilmu, kita harus tahu apa hukum mempelajarinya. Kalau wajib, Berarti kita harus benar-benar mempelajarinya. Kalau makruh, tinggalkan saja. Kalau malah haram, apalagi kan begitu. Nah, jadi demikian. Sehingga dengan mengetahui hukum inilah, dasar pijak inilah, artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, berarti memang perkara tersebut memang perkara yang layak untuk kita ketahui ya dan bermaslahat bagi diri kita. Karena menurut istiqra para ulama bahwasanya tidak ada satu hukum pun yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti bermanfaat dan berfaedah untuk umat manusia. Tidak ada satu hukum pun, satu permasalahan pun yang diharamkan oleh Allah kecuali akan merusak manusia. Jadi kalau sudah diwajibkan oleh Allah itu pasti bermaslahat. Kalau sudah diharamkan pasti bermudarat. Kalaupun ada manfaatnya, manfaatnya lebih kecil dibandingkan mudaratnya. Sebagaimana khamar, kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan khamar dan judi itu ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar. Ya, ada manfaatnya dan juga ada dosanya, tapi dosanya lebih besar. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi? <coughs> eh tadi demikian ya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan buku. Ini nanti ada hubungannya dengan dengan ilmu usul bidah. Pertama, mengenai had ta'rif. Berarti buku ini harus kita definisikan. Yaitu ilmu usul bidah itu harus didefinisikan. Apa definisinya? ilmun yubahatu fi ta'rifil qawaid wad dawabit. Ilmu yang membahas yubahatu yubahatu fiha ma'rifah al qawaid membahas untuk mengetahui kaedah-kaedah allati tatamayyazu min khilaliha bid'ah wa ma yashtabihu fiha. Membahas kaedah-kaedah untuk mengetahui pembahasan untuk mengetahui satu kaedah dengan kaedah ini dapat diketahui yang bid'ah dan yang mirip-mirip dengan bid'ah. Jadi tidak hanya yang bid'ah, yang mirip-mirip bid'ah pun bisa diketahui. Asalkan kita tahu kah kaedahnya. Oh, begitu. Jadi penting kaidah. Segala sesuatu kan ada kaedahnya, ada formulanya. Sehingga dengan formula inilah kita ukur. Ini kira-kira bid'ah apa tidak? Kan begitu. Nanti kita kata, oh ini bid'ah pak. Enak saja lo katakan bid'ah. Ini dalilnya. Ini cara istimatnya. Kami kan orang bodoh, Pak. Ya nggak bisa begitulah. Sudah mengatakan itu bid'ah, terus dia katakan kami orang bodoh, Pak. Mendingan diam saja. Nggak tahu selesai masalahnya. Jangan menfonis ya sesuatu yang dia sendiri tidak mengetahui tentang masalah tersebut. Nah, jadi dengan kaidah-kaidah ini Insya Allah kita bisa kalau memang kita benar-benar paham ya atau memang terus hadir. Kadang-kadang hadir sekali tiga bulan gak hadir jadi ngompong-ngompong kaidahnya. Jadi tanggung. Jadi nanti waktu menilai satu permasalahan pun tanggung juga akhirnya. Tapi biasanya orang-orang yang tanggung itu lebih semangat biasanya. Ya. Orang yang tanggung-tanggung itu lebih semangat. Makanya kita lihat para ulama dalam mensikapi permasalahan itu lebih tenang dibandingkan para pelajar ilmu pemula. Ya, orang-orang yang baru kenal sunnah pertama-pertama itu bisa lebih semangat Dibandingkan para ulama, santai saja dia melihat perselisihan. Coba anda melihat, Tapi kalau baru kenal sunnah, babat habis semua. Bid'ah. <laughs> Karena baru kenal. Kemudian maudhu'uhu. Objeknya, pembahasannya takrirul qawaid allati yutawassalu min khilaliha ila ma'rifatil muhdatsatil umur al muta'alliqatu fi syara'i ad-diniyah penetapan kaidah-kaidah yang dengan ini bisa dapat diketahui dengan kaidah ini dapat diketahui perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan syariat agama nah, begitu ya, yang berkaitan dengan syariat agama. Jadi kalau ada seorang mengatakan kalau kalian katakan bid'ah berarti angkot-angkot itu bid'ah lah. Berarti dia tidak paham apa yang dibicarakan tentang bid'ah, begitu. Ya, tidak paham apa yang dibicarakan tentang bid'ah. Makanya harus jelas kaidahnya. Dengan kaidah ini kita bisa mengetahui perkara-perkara yang baru ya perkara-perkara yang baru yang muhdasah yang bid'ah yang berkaitan dengan agama. Yang nggak berkaitan agama nggak dibahas di sini dan bukan dikatakan bid'ah yang dikatakan Rasulullah itu dolalah. Hmm, begitu. Makanya berapa banyak kita lihat kaum muslimin ketika kita katakan satu perkara itu adalah bid'ah dan memang para ulama mengklaim itu bid'ah, sudah sepakat ahli sunnah mengatakan ulama sunnah mengatakan itu bid'ah, tapi akhirnya ditolak dengan apa? Ah sendalmu juga bid'ah lah. Oh, apa hubungan dengan sendal? Tunjukkan hadis Rasulullah sendal jepit itu dua cabangnya. Tunjukkan riwayat walaupun hadis dhaif. Gimana kita mau mencari kan begitu karena memang bukan masalah agama. Mencari dalil sendal jepit. Ya Allah, kemana mau dicari? Kemudian as-samarah. Targetnya ataupun faedahnya. Tamyizul bidah. Untuk memilah-milah perkara yang bid'ah. ini bid'ah. Ini sunnah. Wakashful muhdasat dan untuk menyingkap perkara-perkara yang bid'ah. Wal adu anha, terutama lagi menjauhkan diri dari bid'ah tersebut. Berapa banyak perkara yang sebenarnya bid'ah, namun bid'ahnya ini masih remang-remang. Perlu kaidah untuk menyingkap remang-remangnya ini supaya jadi nggak remang dia, supaya benar-benar jelas dan nyata. Apalagi ketika kita membicarakan masalah bid'ah idhofi. Bid'ah idhofi itu artinya pada dasarnya ada dalam syariat. Pada dasarnya ada dalam syariat. Tetapi karena dikaitkan dengan sesuatu, dikaitkan dengan zaman, dikaitkan dengan e, tempat, dikaitkan dengan kaifiat yang tidak ada landasan dari Quran dan Sunnah, akhirnya jadi bid'ah. Ini banyak rancu terkadang. Jangankan eh, orang-orang awam, terkadang para mereka yang apa namanya yang berusaha untuk mensunahkan dirinya juga kadang-kadang terprosok dalam masalah ini, dalam masalah bid'ah idofi. Sangat semangatnya dia kelewatan batas, akhirnya bid'ah larinya. Ya, sangat semangatnya memegang sunnah, ya akhirnya dia nggak sunnah. Maksudnya sebenarnya nggak ada gitu ya. sangat semangat yang megang sunnah, akhirnya nggak sunnah. Orang yang semangat pegang sunnah pasti tetap sunnah kan begitu. Tapi karena nggak ngerti kaidah akhirnya keluar dari sunnah begitu. Nah. Kemudian untuk menjauhkan diri dari bid'ah wa tahdziru minha dan untuk mengingatkan orang-orang hati-hati dengan perkara yang bid'ah. Wa nisbatu penisbatan ilmu ini at-tabayunu bimakna annahu yukhaliful ulum allati laha silatun fi aktsaril fanni fa ilmul usul bid'ah mukhtassatun bil muhdatsatil umur tamhisan wa tadqiqan wa tamyizan nisbatnya yaitu adanya perbedaan artinya ilmu usul bidah ini usul bidah ini berbeda sangat jauh berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya karena ilmu usul bidah ini khusus membicarakan masalah bid'ah-bid'ah secara rinci dan akurat. Nah, begitu. Ya. Ini khusus spesialis bid'ah ilmu ini. Ya. Jadi yang akan di yang akan dirawat, yang akan diobati, yang akan dibedah nanti khusus bid'ah bid'ah saja. Yang enggak yang enggak bid'ah enggak enggak dibicarakan di sini. Begitu. fadluhu keutamaannya apa lamma kana syarful ilmi bi syarafil ulum apabila kemuliaan ilmu itu berkaitan dengan kemuliaan berbagai macam apa disiplin ilmu karena hadal ilmu fadlun kabir berarti ilmu ini merupakan ilmu yang memiliki fadilah yang sangat besar izbihi tatamahhasu sunnah an-nabawiyah wal a'malu syariah an kulli ma yush, yush, eh, yashubuhu mimma laisa minhu. Karena dengan ilmu ini bisa dapat membedakan antara sunnah nabawi dan amal-amal syariat dari amalan-amalan apa saja yang mengotori sunnah tersebut. Wadi'uhu. Siapa yang pertama sekali membuat ilmu ini. Laisa indana tarikhian Setahu saya tidak ada sejarah sebelumnya meletakkan ilmu ini. Maksudnya yang membukukan ilmu ini. Wa may yatabayyanu lana ismul wadi' hadzal ilm. Dan setahu kami juga tidak kami juga setahu kami belum ada orang tertentu yang membuat ilmu ini dalam satu buku. Wa in kana awwalu man fassala qawaiduhu wa asala al-usas fihi fi ma'alam huwa Imam Syatibi. Walaupun orang yang pertama sekali yang menyerinci masalah ini, kaidah-kaidah ini dan meletakkan pondamen-pondamennya, pondasi-pondasinya yaitu adalah Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam. Ini sangat masyur sekali. Wallahu a'lam. Nama ilmu ini adalah nama ilmu usul bidah. Bidah itu berasal dari kata jamak dari bid'ah. Banyak bid'ah berarti bid'ah. Wala a'lamu ahadan sammahu hadzal ism al-qablu qablu syekhina muhaddis al-allama Muhammad Nasir al-Albani hafizahullah. Dan setahu saya tidak belum ada sebelumnya orang yang memberi nama ini dengan ilmu usul bidah. Sel selain Syekh kami Muhaddis Al-Allamah Muhammad Nasir Al Albani, hafizahullah. Hafizahullah karena waktu itu Syekh Albani masih hidup. Kalau sekarang ya rahimahullah karena sudah meninggal. Wa matta'ah bi hayatihi wa man dan seterusnya. Istimdaduh minat tatabbu'i al-qawaid al-ilmiyah al-mustanbatah min sirati Rasulullah SAW. Dari mana ilmu ini diambil? Diambil dari Tatabbu, tatabbu itu penelitian, al-qawaid ilmiah, kaidah-kaidah ilmiah yang disimpulkan dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Dan petunjuk para salafus saleh dalam memahami kitab dan sunnah nabi beliau, nabinya. Mauqufi'an dan nusis tasliman wa ittiba'an dengan menyerahkan diri kepada nas-nas dan memang berniat ikhlas untuk mengikutinya. La ziyadatan wala ibtidaan, tidak ditambah-tambah dan tidak di diada-adakan. Jadi ketika seorang mempelajari ilmu ini, dia harus benar-benar ikhlas, pokoknya apa yang jelas demikian nasinya dia harus ikut. Terkadang kan beda dengan orang-orang yang memang ketika dia mempelajari satu ilmu, dia sudah punya latar belakang prinsip. Sehingga ketika dia membaca suatu ilmu, dia masih terpengaruh oleh prinsip lamanya. Ya. Terpengaruh oleh prinsip lamanya. Akhirnya apa yang dia pahami ini terkadang apa? Dipengaruhi oleh prinsip lamanya. Ya. Makanya seorang mempelajari ilmu ini benar-benar ikhlas. Kalau memang begitu sunnahnya ya sudahlah. Yang lama buang. Begitu. Ya. Jadi benar-benar memang mau mengikuti nafs, tidak ditambah-tambah dan juga tidak diada-adakan. Hukumnya apa? Fardu ain. Hukumnya fardu ain. Artinya setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Bid'ah adalah perkara yang diharamkan. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Mana ada sesat yang hukumnya makruh? Artinya kalau ditinggalkan berpahala, nggak dibuat, nggak apa-apa. Mana ada gitu tidak gitu. Mana ada prinsip sesat seperti ini? Ya. Semua orang akan mengatakan bahwasanya sesat itu perkara yang sangat diwanti-wanti. Artinya menjauhkan diri dari perkara-perkara yang sesat. Tidak hanya orang-orang sunnah, orang-orang awam sekalipun. Bahkan orang kufar pun mengatakan mereka sangat alergi, sangat menjauhkan dirinya dari kesesatan. Makanya orang Nasrani mengatakan e, terhadap orang-orang selain Nasrani mengatakan orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang yang tidak Nasrani sebagai domba-domba yang tersesat. Jadi orang Nasrani melihat antum ini seperti domba-domba. Apalagi mungkin yang berjenggot-jenggot ini. <coughs> Ya. Domba-domba yang tersesat. Artinya apa? Mereka juga nggak ingin sesat. Saya kira tidak ada manusia yang ingin sesat partai sesat apapun tidak akan me, oh saya ini sebenarnya sesat tapi nggak apa-apalah nggak ada yang seperti itu pasti ketika dia menempati berpijak satu tempat dia meyakini di situ itulah sebuah kebenaran walau sesat apapun dia ya walau sesat apapun dia oleh karena itu kita lihat Jaham bin Sofwan kalau saya tidak silap ketika dia mau dihukum mati ya di apa namanya dipotong tangan dan seterusnya kita berzikir kita berzikir satu saja dia nggak mau yang apa namanya dia harap jangan jangan dipotong lidahku karena kalau aku sudah lidahku dipotong maka aku tidak bisa lagi berzikir bayangkan mempertahankan madhab mu'tazilahnya jahmiyahnya Rela dia menyambung nyawanya demi mempertahankan jahmiyahnya yang sudah sepakat para ulama bahwasanya jahmiyah itu kufur. Tidak usah jauh-jauh jahmiyah. Ya. Tidak usah jauh-jauh orang jahmiyah. Orang apa misalnya? Orang Jepang saja. Kan begitu. Yang mazhab samurainya. Ya. Pakai mazhab samurainya itu Kan ter, apa namanya ter apa namanya, masyhur di kalangan mereka adanya kamikaze. Ya. Kamikaze itu heroik, pahlawan berani mati untuk mempertahankan ya apa yang mereka yakini. Kalau mereka kalah mendingan mati ditusuk bunuh diri dengan samurai dibandingkan mereka menyerah jadi budak orang orang lain. Demikian. Itu dikarenakan apa? Karena yakinnya dia berada di atas kebenaran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiikum bil akhsarina amala." Maukah kalian aku tunjukkan satu perbuatan yang sangat rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka yang sesat selama dia hidup di dunia. Wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Dan mereka mengira dia telah berbuat kebaikan. Kalau seorang merampok, paling tidak masih ada dalam hatinya ini satu kesalahan. Saya kira tidak ada orang perampok kecuali orang-orang yang perampoknya sudah gendeng lah. Ya. Mereka meyakini merampok ini sunnah. <laughs> Enggak ada kan? Sunnah ini hukumnya apa? Fardu, fardu kifayah. Saya kira tidak ada. Ya, paling tidak, walaupun dia orang Nasrani, ya. pembunuh seperti itu, ya, sama seperti itu. Dia yakin ini apa namanya hati kecilnya pasti akan berbicara ini suatu ke kesalahan. Tapi orang yang melakukan pembunuh diri, coba tanyakan, apa hukumnya pak? <laughs> Fardu kifayah dia bilang itu. Kan beda. Beda, sama-sama bunuh, sama-sama membunuh. Tetapi yang satu dia meyakini ini suatu kesalahan, tapi dia langgar. Yang satu mengatakan inilah syariat. Inilah din, inilah sunnah, inilah satu kewajiban. Inilah jihad fisabilillah. Kan begitu. Makanya dia rela menyambung nyawanya. Makanya orang-orang yang membunuh diri itu biasanya orang-orang orang-orang awam. Diberi semangat, diberi doktrin, ya sedikit dikasih support apalah begitu sehingga menjadi semangat. Akhirnya apa? Berani buat apa saja. Nah, begitu. Makanya kita lihat yang bom bunuh diri itu ruang bengkel, nanti tapi jarang di antara mereka yang tamatan ini tamatan itu jarang. Kalau yang tamatan-tamatan ini dan tamatan itu biasanya yang beri fatwa. Oh, ini sunnah ya. Ini jihad, kamu pergi. Dia nggak mau. <laughs> ya, dia nggak mau. Aja demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan memang begitu rata-rata kita lihat eh, kelompok-kelompok uh, ataupun aliran-aliran yang menyimpang. Seperti yang saya lihat sendiri orang Syiah. Orang Syiah itu setiap satu Muharram mereka punya karnaval. Anda pernah lihat karnavalnya? Yang bacok-bacok punggung, ya. Yang nggak mampu bacok-bacok punggung itu biasanya ngukul dadanya dengan kuat. Nah, yang orang kaya di atas mobil, gini-gini perhatikan ya. orang syiah yang mengatakan diwajibkannya mut'ah nikah mut'ah ya coba kalau antum datang papa kan punya putri punya anak gadis saya mau mut'ah pak saya yakin dia nggak boleh ya, nggak mau ah begitu kita lanjutkan hukumnya fardu ain wallahu alam Kata Syekh Ali bin Hasan. Ala kulli mayatasaddaru lil futya. Bagi orang yang memberi fatwa. Hatta yumayiza bainal khata'i was sawab. Agar dia bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Was sunan wal muhdatsat. Sunnah-sunnah dan perkara-perkara bid'ah. Amma alal ummati bimajmu'iha. Adapun hukum terhadap umat secara keseluruhannya bahwa fardu kifayah. Itu hukumnya fardu kifayah. Aman lah antum kalau nggak datang nggak masalah lah karena fardu kifayah sudah ada satu orang, aman lah kan begitu. ini kadang-kadang kalau fardu kifayah ini udah ada ustaz itu udah aman lah kita. Kemudian idakom koma baok apabila sebagian melaksanakannya mempelajari ilmu ini, sakota anil bakin berarti sebagian lain tidak wajib. Wa masailuhu per, uh, permasalahan-permasalahannya itu berkaitan dengan al-qawaid usul allati itu fi tatbiqiha haddul bid'ah. Kaidah-kaidah usul yang dapat yang dapat di apa namanya? dipraktekkan dalam membedakan dalam mendefinisikan al bid'ah. Ah, jadi demikianlah. Saya kira cukup ya. Hah? pengantar karena ini terakhir. Katanya bulan depan dah Ramadan ya. Iya. Ada sisa lagi? Oh, teruskan aja. Jadi mulai jam berapa? Setengah sembilan nih. Iya. pertama, ya, sebelum masuk kepada kaidah-kaidah bid'ah, ilmu usul bid'ah, penulis memberi kita prinsip-prinsip syariat. Ya, memberi kita prinsip-prinsip syariat. Memberi apa tadi? Iya, prinsip-prinsip syariat. Nama ainaya wala namu qalbi. Saya pernah waktu daurah ngasih tahu Bang Katanya mataku, kedua mataku memang tidur, tapi hatiku tidak. <laughs> Tamhid fi kamali syariah wa kifayatiha. Tamhid pengantar tentang kesempurnaan syariat dan e, kecukupan syariat. Artinya syariat itu sudah sempurna. Ini sangat penting sekali. Ya. Hadis ini, ayat ini, ya, sangat penting sekali karena memang inilah pijakan utama dalam menentukan perkara-perkara bid'ah. Kalau pijakannya ini goyang, goyang semua. Makanya kalau antum berbicara tentang bid'ah, berbicara tentang bid'ah, bicara dulu tentang ini, Pak, agama kira-kira sudah sempurna apa belum? Kalau katanya ya masih mungkin untuk kita tambah mengurangi, nggak akan selesai debat antum. Kenapa? Ya perlu jangan apa bagaimana lagi? Ya. Jadi perlu ini didudukkan dahulu. Makanya Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid menuduhkan dahulu. Sebenarnya syariat itu bagaimana? Perlu nggak ditambah? Kalau perlu ditambah ini nggak ada ini sama sekali. Ini buku nggak perlu sama sekali. Kalau memang syariat itu perlu ditambah. Apa masih perlu dikurang-kurangi? Karena kebanyakan misalnya. Ah, ah ini nggak perlu nih dah ah ini lagi nih nomor dua nomor tiga juga nggak perlu ini nggak cocok lagi sekarang misalnya ini usul tidak perlu lagi makanya beliau membicarakan masalah ini dulu sebenarnya syariat itu bagaimana sempurna apa belum kalaupun sempurna lantas bagaimana kalau dikatakan belum lantas bagaimana begitu Ya Yaqulullah ta'ala mumtannan ala ibadih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang merupakan anugerah terhadap hambanya. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama, agama kalian. Kalau sempurna itu dalam bahasa Arab kalau ini gelas ya, ini gelas penuh terus sampai atas kalau ditambah setetes tumpah. Kalau dikurangi setetes berarti kurang. Berarti sudah pas betul. Itu dikatakan sempurna. Ditambah setetes itu berarti sudah melebihi. Dikurangi berarti belum sempurna karena masih kurang setetes. Itu dikatakan sempurna. Ya. Makanya kalau kita tambah satu setetes ini dikatakan melimpah. Diambil satu tetes dikatakan berarti masih kurang. Itulah ibarat syariat. Kata, kata Allah Subhanahu wa taala hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamakan. Hari ini. Bukan hari ini, maksudnya ketika ayat ini turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebelumnya memang syariat itu masih perlu tambahan-tambahan. Namun setelah turunnya ayat ini, kata Allah, hari ini sudah sempurna agama kalian. Artinya apa? Tidak ada lagi tambahan-tambahan syariat berikutnya. Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan nikmatku terhadap kalian untuk kalian. Berarti kesempurnaan agama itu merupakan nikmat yang paling besar bagi umat Islam. Kalau ada yang menambah syariat, berarti dia menganggap belum sempurna nikmat Allah, masih perlu ditambah. Kalau ada yang mengurangi, Berarti apa? Dianggap ya berarti ini udah kelebihan nikmat Allah. Ada pula kelebihan. Makanya kesempurnaan agama Islam itu menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah terhadap umat manusia, terhadap umat Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, untuk kalian bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk aku. Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Warodi tulakumul Islam Madinah dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi yang kata Allah itu sempurna, yang kata Allah sudah selesai, sudah sempurna nikmat, itu apa itu? Agama Islam. Jadi jangan mikir kemana-mana, sempurna apanya? Sempurnanya rokok apa sempurna? Begitu. Yaitu waraditu tulakumul Islam. Islam kalau ada orang yang membuat bid'ah tapi nggak dalam agama Islam ini nggak dibicarakan di sini. Ya. Misal orang Nasrani buat bid'ah itu nggak diurus di sini. Itu urusan mereka. Atau orang Buddha buat bid'ah nggak nggak ada kaidahnya di sini untuk membahas mereka. Sebab yang ada kaidahnya adalah berkaitan dengan agama Islam. Fahadil ayatul karimah tadullu ala tamami syariah wa kamaliha. Ayat yang mulia ini menunjukkan sempurna, sempurnanya syariat. Wa kifayatuha likulli ma yahtaju khalqul lalladhi anzalallahu subhanahu wa ta'ala fihim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sudah cukup sudah mencukupi seluruh apa yang dibutuhkan oleh para hamba dalam rangka mewujudkan, merealisasikan atau mem, e, melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum, kaidah-kaidah ini berkaitan dengan Islam. Berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ibadah yang sempurna yaitu ibadah yang memang sudah ada tuntunannya. Yang memang sudah ada tuntunannya. Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan beribadah itu bagaimana? Itulah Islam. Dan sudah sempurna. Tidak bisa dikurang-kurang, tidak bisa ditambah-tambah. Kalau orang sudah melaksanakan Islam ini, tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambah, dialah orang yang telah berhasil menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Allah. Yang telah berhasil merealisasikan apa namanya hikmah, mewujudkan hikmah diciptakan dirinya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sangat berkaitan sekali. Ya. Kalau seandainya ada satu ibadah, ada satu syariat, kita tambah-tambah, kita tambah sendiri misalnya, tidak pernah lakukan Rasulullah, berarti apa? Berarti kita anggap ketika kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang ada itu belum cukup. Nah, itu artinya. Belum cukup rasanya belum pas rasanya begitu. Kurang serak, masih ada yang perlu ditambah sedikit supaya pas sekali apanya, kompasnya begitu. Berarti dia menyelisihi ayat ini. Kata Allah sudah sempurna, kamu katakan masih belum. Kan begitu? Selanjutkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadi akbarun ni'am." Ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah Ini merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum karena Allah telah menyempurnakan untuk mereka agama. Agama ini untuk mereka. Walayak Tajuna ila dinin ghairih. Tidak perlu lagi mereka mencari-cari agama selain itu. Makanya ketika Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah membawa kitab Taurat, Rasulullah marah. Kata Rasulullah, "Laqad taraktu fikum Ala hajati bildo lailuha kanahariha. Ketika beliau melihat Umar bin Khattab membawa Taurat merah muka Rasulullah, apa kata Rasulullah? Aku telah tinggalkan untuk kalian. Di atas lembaran putih, yang siang, yang malamnya sudah seperti siangnya. Artinya semua sudah jelas, nggak ada malam, nggak ada siang, dan nggak ada yang remang-remang. Sudah jelas semuanya. Kalau seandainya Musa itu hidup sekarang ya Umar, maka dia wajib datang kepadaku untuk berbaikat kepadaku. Makanya apa? Karena Islam ini sudah cukup begitu. Nggak usah ditambah-tambah dengan adat istiadat, apalagi kebiasaan masyarakat, apalagi ada kebiasaan yang dikonsumsi ataupun yang diimpor dari kebiasaan orang-orang kufar. Nggak usah lah, capek, capek. Kemudian wala ilan nabi ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak selain Nabi kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah taala khataman anbiya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rasulullah sebagai penutup sekalian nabi. Wa ba'athahu Allah ilal insi wal jin. Diutus beliau kepada jin dan manusia. Fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali apa yang telah beliau halalkan. Wala harama illa ma harramahu. Tidak ada yang haram kecuali apa yang telah dia haramkan. Wala dina illa ma syara'ahu. Tidak ada agama kecuali apa yang telah dia syariatkan. Makanya kata Rasulullah SAW, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram itu sudah jelas, yang halal juga, yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas. Makanya kita tidak boleh sembarangan mengatakan halal haram. Sunnah bid'ah. Gak sembarangan. Nah, sekarang saya tanya ini aqua ini haram apa halal? Kan nggak tahu antum. Tapi masih ragu-ragu halal gitu. Halal apa haram? Halal, dalilnya. Iya Awas antum ya kalau nggak ada ya. Nggak ada ya? Berarti tidak kantong sudah merubah syariat. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan mui dan tidak yang haram sudah dihalalkan mui. Ah, antum gawat ini antum ini. Ailahan ma Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? ah, gimana ini? Halal. Kan begitu. Apa dalil antum mengatakan halal? Hah? Karena saya minum. Kalau nggak saya minum? Hah? Kenapa? Kenapa rupanya kalau nggak ada dalil yang mengharamkan berarti halal? Hah? Atau nggak tahu ekstasi itu bermanfaat? Apalagi obat-obat kuat itu. Hah? Kenapa kau halal? Gak boleh untuk menghalalkan kecuali yang dihalalkan Allah dan tidak boleh untuk mengharamkan kecuali yang diharamkan Allah. Apa dalam antum ini mengatakan halal? Mana keadaannya? Mana keadaannya? Apa itu? Nah. Loh, ketika antum makan itu nggak ada nggak ada cita masalah agama. Antum makan ayam, Ketika antum makan, kada antum cerita masalah agama, nggak terbang agama ini ayamnya halal atau haram. Nah, ini suatu hukum dasar hukum dasar ibadah itu haram kecuali yang dicontohkan. Siapa bilang itu? Ya. Halal kecuali yang diharamkan. Ini muamalah, ini minuman bukan muamalah. Ya, maksudnya gitu. Ah. Mana dalilnya untuk mengatakan asal muamalah itu halal, asal makanan itu halal? Mana dalilnya? Nah, nggak bisa. Kaidah bukan dalil. Kaidah itu diambil setelah ada dasar dari dalil. Antum kan akan dengar-dengar dari saya pada asalnya sesuatu itu halal. Mana dalilnya? Hah? Dari mana antum katakan halal? Dari kaidah. Kaidah itu bukan dalil. <coughs> Air itu dalilnya? Mana dalilnya? Eh, saya minta dalilnya apa? Hah? <coughs> Hah? Apa? Antum nggak tahu orang yang hobi minum khamar? Antum tahu nggak pernah Pernah tahu nggak ada orang yang tidak minum kecuali minum kamar saya setiap hari? Nggak tahu kan? Inilah saya beritahu kalian tuh. Dia nggak minum ini. Hari-hari minumnya kamar Kan? Bingung kan? Apa ah, dalam antum mana bisa dibantah semua? Dalil itu Quran dan Sunnah. Kalau itu itu bisa logika. <laughs> <laughs> Kalau saya beli babi dari uang yang halal, Nah, makanya yang mana yang haram bukan karena belinya kan? Bukan karena uangnya kan? Lambai. Siapa bilang air suci kan Air kencing juga sahir. <laughs> Ah. Iya, itu kan kaedah. Sekarang minta dalil. Kaedah itu dibuat berdasarkan dalil. Jangan antum kira kaedah itu bid'ah. Mana dalamnya? Lah iya, Homer juga diciptakan Allah, babi juga babi juga diciptakan Allah. Kenapa nggak dibolehkan? sia sia lah. Ya mana dia? <laughs> kan begitu. Ya, nah, yang halal? Nah, sekarang kalau yang diharamkan Allah itu sia-sia. Bingung. Babi diciptakan Allah sia-sia. Tetap nggak sia-sia walaupun haram. Nah, mencontohkan apa? Riwayat jam. Antum belum paham juga. Ketika saya tanya dalil itu antum kira apa? Lah iyalah. Ketika kita bertanya dalil, antum kira itu jenis makanan enggak? <laughs> Ketika diminta dalil berarti kalau nggak Quran dari sunnah. Itu dia artinya. Ah antum nih sampai sekarang minum aqua hari-hari nggak ada tahu dalilnya. Saya minum dulu lah. <laughs> Hah? Apa itu? Saya ada dalilnya, makanya berani saya minum. <laughs> oh, berani saya minum, bismillah. Apa? Ya memang karena nggak ada nggak ada seprit dulu. dulu nggak ada seprit. nah, dalilnya itu mudah. Kalau dikatakan dalil, antum jangan memberikan kaedah. Nah, kalau ditanyakan dalil, antum jangan berikan kaedah. Seluruh kaedah yang ditetapkan oleh para ulama itu berdasarkan dalil. Begitu. Ya. Apa dalilnya? nanti lah ya, pada kajian yang akan datang. Gak ada saingan besok lima. Hah? Dalilnya? Dalilnya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh yang dia ciptakan di dialah dialah yang eh, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan seluruh yang ada di atas dunia ini untuk kalian. Nah, itu dia. Hah? Apa? Makanya antum bertanya kalau belum paham. Kita kan sudah kasih tunjuk. Makanya kan Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang mencipta yang telah menciptakan apa yang ada di muka bumi seluruhnya untuk kalian. Antum tanya dong, terus mana airnya? Hah? Berarti seluruh yang ada di muka bumi ini itu halal antum pakai, halal antum makan. Karena diciptakan memang untuk antum. Hah? Kaedah kan dari situ. Hah? Pulsa airnya. Mana dalil antum melarangnya? Nah, itu kan setelah ada dalil ini. Hah? Gak bisa, gak ada dalilnya. Hah? Oh, babi juga gak sia-sia. Ya makanya saya katakan tadi lantas kalau seandainya babi diciptakan kemudian diharamkan lantas penciptaan babi sia-sia. Kan enggak. Antum jangan ngotot antum. Udah nggak bisa udah. Iya gitu. Allah menciptakan menciptakan seluruh yang diharamkan. Khamar itu makhluk apa tidak? Makhluk. Iya kan? Sia-sia nggak Allah menciptakan khamar? Tidak. Begitu. Orang kafir itu kira-kira Allah sia-sia nggak menciptakan orang kafir? Tidak sia-sia, bukan berarti antum harus menjadi kafir, kan begitu. Nah, jadi Seluruh yang ada di muka bumi ini itu memang halal antum makan, antum konsumsi silahkan. Sudah, karena memang diciptakan seluruhnya untuk antum. Kalau ada yang melarang, oh ini dilarang, mana dalilnya? Nah, itu dia. Paham nggak sampai di sini? Nah, itu. Hah? Soal Baqarah di awal-awal. Siapa yang hafal ayatnya? Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, thumma stawa ilal arsh fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Di awal surah Al-Baqarah saya lupa ayatnya. Oleh karena itu di sini dikatakan tidak ada yang dihalalkan kecuali yang dihalalkan oleh syariat dan tidak ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan oleh syariat. Nah, jadi air ini kita halalkan karena memang pada asalnya semuanya untuk kita. Kemudian mana yang diharamkan? Tinggal mana dalil yang mengharamkannya? Ah, begitu. Saya kira itu saja loh 10. Nanti kita lanjutkan. Aku lu kau lihat wa astaghfirullah li walakum wa lisar muslimin innahu wal ghafur. Ya sudah. Thank <clears throat> you.